Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asr Bogor Rojo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan uh, saya ingin bacakan keterangan tambahan untuk hadis nomor 257 itu tentang uh, Nabi eh, membaca muawidat, al-ikhlas, al Falak dan anas sebelum tidur. Keterangan tambahan saya bacakan dari buku Ra'u Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah karya Khalid ibn Rashid ibn Muhammad al-Mash'an <clears throat> di sana di, eh, ada pembahasan tentang bahasanya di antara pendapat Al-Albani adalah an nafthu qabla al-qiraah fi dzikri dan naum adalah meniup sebelum membaca untuk dikir ketika Anda tidur ya maka Eh, maka ada permasalahan hal yakunu an-nafsu apakah tiupan pada dua telapak tangan itu sebelum membaca muawwidzat ataukah membaca itu sebelum meniup. Dan tentang ini, hal ini terdapat hadis yang telah kita baca di Syamil Nabi karya At-Tirmidzi yang di sana disebutkan Nabi itu jama'a kafaihi fanafatha fihima wa qara'a. Nabi kumpulkan dua telapak tangannya lantas beliau meniup dan membaca pakai waw wa qara'a fihima. Maka tentang hal ini kalau kemudian di buku Ara'u Syekh Al-Albani maka dibawakan riwayat e, jama'a kafaihi Nabi mengumpulkan dua telapak tangannya thumma kemudian nafasa fihima setelah dikumpulkan kemudian ditiup faqara'a lantas Nabi membaca ini diriatkan oleh Al-Bukhari dalam riwayat yang lain Ya jama'a yadaihi Nabi kumpulkan dua telapak tangannya Thumma nafatha fihima Kemudian Nabi meniup Thumma qara'a kemudian membaca nah, Kalau di sini pakai thumma semua Itu riwayat Ibn Hibban ya. Maka tentang hal ini ulama berselisih pendapat apakah didahulukan tiupan daripada membaca ataukah membaca dulu baru niup ikhtalafu fi dzalika ala qaulain ada dua pendapat ulama dalam masalah ini al-qaul al awal taqdimun nafsi ala al-qiraah yaitu meniup didahulukan daripada membaca wa wa Syekh Al-Albani dan ini adalah pendapat Syekh Al-Albani dan kemarin kita telah bacakan dari Mawahib Laduniyah ala Syamil Muhammadiyah karya uh, Ibrahim eh, Al-Bajuri al Asy-Syafi'i yang intinya adalah uh, beliau penulis Mawahib uh, Al-Laduniyah Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Asy-Syafi'i juga ya adalah uh, sepaham atau sama dengan pendapat Al-Albani yaitu meniup dulu baru membaca tentu alasannya tadi riwayat yang telah kita kutipkan misalnya riwayat Ibnu Hibban tadi jama yadaihi thumma kemudian nafasa thumma qara'a dalilannya maka hadis ini menjelaskan tentang tatara tatara membaca sarahatan secara gamblang bahasanya anda sunnah yang sesuai dengan sunnah meniup pada dua telapak tangan baru membaca setelah itu diusapkan wahada zahir jiddah dan ini satu hal yang gamblang sekali ini terutama pada riwayat Ibnu Hibban thumma nafasa fihima thumma qara'a Dan kemarin juga telah kita uh, bacakan uh, <clears throat> telah kita pernah sampaikan juga alasan kenapa meniup dulu di antara alasan logika kenapa meniup dulu baru membaca adalah yuhtamal ala fi nafsi ala al-qira'ah wa dhalika mukhalafati amali sahara, supaya tidak seperti perbuatan para tukang sihir maka supaya tidak menyerupai mereka karena mereka membaca mantra-mantra baru niup ini ya niup dulu baru membaca dan di antara alasan penguat pendapat Syekh Al-Albani rahimallahu taala bahasanya layat harfarkun tidak ada tidaklah nampak perbedaan yang signifikan antara mendahulukan meniup daripada membaca dengan mendahulukan usapan dengan tangan sebelum membaca. Ya, maka ada kasus lain yang semisal yang bisa diambil pelajaran ya, berkenaan dengan orang sakit maka dibenarkan mengusap dulu baru membaca. Ya, maka ya seperti itu juga meniup dulu baru membaca sebagaimana dalam riwayat Aisyah beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastaka minna insanun masahahu biyaminihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada orang yang sakit maka beliau usap dengan tangan kanannya. Tsummaqal kemudian Nabi baru membaca baru berdoa adzibil bas rabban nasi isyu anta syafi. Demikian dalam riwayat hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka sebagaimana disyariatkan mengusap sebelum membaca, maka semisal itu pula meniup sebelum membaca. Kemudian pendapat yang kedua adalah takdimul qiraah ala nafsi. Telah membaca dulu baru membaca muawwidzat al-ikhlas falakannas baru ditiupkan di telapak tangan baru diusapkan. Wabihi qala al-Mutahari ini pendapat al-Mutahari yaitu Ibrahim bin Muhammad al-Mutahari. Ya, salah satu ulama Syafi'iyah. Tabaqatus uh, eh, biografi beliau ada di Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra. Demikian juga ini pendapat At-Tibi. Demikian juga itu pendapat Ibnu Hajar yang kemarin juga sudah kita bacakan Ibnu Hajar berpendapat ya baca dulu baru nium wa alaihi fatwa ada imah dan pendapat yang kedua ini yang jadi fatwa para ulama yang duduk di lejenah yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, Syekh Abdul Razak al Fifi dan yang lain. <clears throat> Maka Syekh Ibn Bas pendapatnya adalah niat dulu baru mengusap. Ya, eh, membaca dulu baru ditiupkan. Di antara alasannya adalah ya bahasanya nafasa itu bil qiraah. Nafasa itu bil qiraah. Semacam <clears throat> ya, ada riwayat bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengambil posisi di tempat tidurnya nafasa fi kafaihi bikul ahad. Maka Nabi meniup pada dua telapak tangannya bi nafasa meniup pada dua telapak tangannya bi kulhuallahu ahad. Ya. Maka kata-kata nafasa bi ini menunjukkan bahasanya membaca itu lebih dulu daripada meniup. Kemudian <clears throat> di antara alasan eh, yang lain adalah bahasanya anal maksud usulan nurul qiraah. Maksudnya kalau kita ambil makna dari sisi makna dan maksud, maka yang jadi maksud adalah sampainya cahaya dan barokah bacaan. Dan tentu cara hal itu adalah dengan ayal fadha bil qiraah dalam membaca terlebih dahulu. Ya, fa idza hasalat barakatul qiraati fi ketika ada barokah pada bacaan pada air liur nafasa fihi baru ditiupkan fawasala ilal jasadi baru kemudian sampai ke badan fa'adda thamaratahu bi'idnillah maka nanti akan membuahkan buahnya dengan izin Allah Ta'ala kemudian alasan yang lain adalah Anak nafsan Nabi bahasanya umumnya tiupan Nabi ketika beliau membacakan pada orang sakit itu dilakukan ya tiupannya itu setelah kiroah dan tidak sebelumnya. Ya, misalnya hadis uh, di, ada hadis dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun adalah kebiasaan Nabi jika ada orang yang sakit min ahli di antara keluarga beliau nafasa alaihi bi maka beliau nafasa bi al muawwidzat iya. demikian dalam hadis yang ada dalam Sahih Muslim fa nafsu kana bima min al muawwidzat maka nafasa bi ini berarti ya, baca dulu baru ditiupkan. Demikian juga sahabat yang e, meruqyah dengan Al-Fatihah seorang e, seorang kepala kampung. Maka di sana disebutkan e, redaksi ada hadisnya punya faja alaya bi umil Quran. Maka sahabat itu membaca dengan membaca Al-Fatihah setelah membaca dan mau dia kumpulkan air liurnya wajat lantas dia ludahkan Kemudian alasan yang lain bahasanya sesuatu itu jika dilakukan untuk satu hal ya, maka dia lebih dulu daripada apa yang jadi maksud. Maka tiupan itu li ajil qiraah Iya. Maka tiupan itu diajalil kiroah. Maka tiupan itu ba'daha setelah membaca la qablaha bukan sebelum membaca. Kemudian eh, kesimpulan dari penulis buku Ara'u Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah Beliau mengatakan kesimpulannya yang nampak bagiku yang tepat adalah pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahasanya tiupan itu setelah membaca wawa al aula wal aksar dan itulah yang lebih utama ya, dan yang berpendapat demikian lebih banyak namun ma'a jawazi taqdimin nafsi namun boleh-boleh saja seandainya ya, ada orang yang meniup dulu baru membaca Ya, ya, beliau kesimpulan itu dengan dilandasi empat alasan. Pertama, an riwayat fil hadis, mayoritas riwayat hadis menjelaskan bahasanya nafas itu bi. Ya, banyak riwayat yang yang banyak versi redaksi yang banyak itu nafasa titik-titik bi. Dan sebagaimana dalam perkataan Aisyah nafasa fi kafaihi sepi ya, ya maka uh, itu yang dianggap lebih banyak dari riwayatnya lebih banyak dibandingkan riwayat yang menunjukkan bahasanya meniup dulu baru yang tegas menunjukkan meniup baru membaca. Kemudian alasan yang kedua hadis ruqyah dengan al-fatihah yang dilakukan oleh sahabat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, mendiamkan cara yang dilakukan oleh sahabat tersebut dan yang dia lakukan adalah ya, dia, baca al, eh, al fatihah dia kumpulkan air liurnya baru kemudian dia ludahkan kemudian alasan yang ketiga bahasanya maksud dari meniup adalah menyampaikan barokah bacaan dan jika demikian maksudnya maka ahsanu ma yakunu dzalika nafsu badal qiraah. Ya, ini yang paling pas adalah manakala tiupan itu setelah membaca. Sehingga riwayat yang tegas menunjukkan bahasanya meniup ya, itu lebih dulu daripada membaca sebagaimana riwayat Ibnu Hibban itu tuhmal alal jawaz yaitu dimaknai dengan boleh ma'ana ghairaha aula ada adapun riwayat yang lain yang tadi dikatakan lebih banyak lebih dominan nah itu itu yang lebih utama maka ini kompromi yang bagus ya, bahasanya eh, eh, semuanya terakomodir riwayat yang menunjukkan bahasanya eh, membaca dan baru meniup yang ini dinilai lebih banyak maka itu yang dijadikan al asal dijadikan sebagai al-aula atau melihat yang nyata-nyata sahih Riyad Ibnu Hibban ya, yang menegaskan kalau uh, yang sangat tegas menegaskan bahasanya meniup dulu baru uh, membaca itu yuhmal al jawaz itu dimaknai dengan boleh Ya, kemudian kita lanjutkan Sekarang hadis yang ke 268 ya. Ya. Nah, dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi saw. alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum laili" jika salah satu kalian bangun di waktu malam falyaftatih maka adalah dia buka solatnya dengan dua rakaat yang ringan Hadis ini juga diatkan oleh muslim Fihi isi hadis ini Siapa yang ingin solat di waktu malam Setelah dia bangun dari tidur Maka adalah dia buka dengan dua rakaat yang ringan Fa'inna dalika karena hal tersebut akan membuat ansyad lahu Dia lebih semangat dalam mengerjakan sholat lima fihima karena dua rakaat yang ringan tersebut memiliki faedah tardin naum mengusir uh, keinginan untuk tidur wan nuas dan rasa kantuk dan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan demikian Di mawahib uh, eh, al-duniyah disampaikan Nabi buka dua rakaat salatnya bi ini ya khafifatain ay nadban. Ya. Dan ini satu hal yang hukumnya dianjurkan dan ini adalah muqaddimah untuk salat malamnya Nabi. Liyadkhula fihi binasyatin wa yaqdhatin supaya Nabi mengerjakan bisa mengerjakan salat malamnya dengan energik dan ya, dengan semangat dan dalam keadaan melek fayusanu taqdimuhuma alaih maka dianjurkan mendahulukan dua rakaat yang ringan ini daripada salat malamnya sebagaimana dianjurkan e, mendahulukan salat sunnah qabliyah sebelum salat fardu Kemudian apa hubungan uh, hadis ini dengan judul bab? Babnya kan tentang perbuatan Nabi. Sedangkan di sini ada perintah Nabi. Maka munasabahnya adalah inna amrahu bisyai' yaqtadi fi'lahu. Ketika Nabi memerintahkan satu hal, maka itu menunjukkan kalau itu Nabi pun melakukannya dan ditegaskan dalam berita yang lain kalau Nabi melakukannya sebagaimana dikatakan oleh Abdul Razak bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yafalu dzalika ya di riwayat yang lain kita jumpai bahasanya ini juga adalah perbuatan Nabi kemudian dari Zaid ibn Khalid al Juhani beliau mengatakan la'armuqanna salatan Nabi aku akan memperhatikan dengan seksama solatnya Nabi diambil kata-kata Arab, uh, eh, eh, aramku. Aramku itu maknanya adalah an-nadhar ila syai' ala wajil muraqabah. Memandangi sesuatu dengan mengawasinya. Maka fatawasattu atabatahu maka aku kemudian menjadikan atabah sebagai bantal Ya, adabah maknanya adalah ada wajah alati yuta alaiha. Ya, bahasa apa undang-undangan ya, yang diinjak untuk masuk satu pintu. Ya, maka boleh jadi e, pintunya lebih di atas, bawahnya ada undang-undangannya. Ya, daroja. Eh, apa bahasa indonesia Indonesianya undang-undangan ya. Nah, maka semsi di al asr itu kan ada undang-undangannya. Nah, atabahnya itu undang-undangannya. nah, aku jadikan itu sebagai bantal. Aku jadikan atabah itu sebagai bantal. Ya, berarti ya e, bawahnya lagi tentu lantai. Ya, berarti ini ada lantai, kemudian ada gunduan sebelum masuk ke pintu. <clears throat> Nah, gunduan itu jadikan sebagai bantal. Atau uh, eh, tahu Fustat artinya kemah atau tenda, tenda besar. Maka au di sini syakun narawi Ya, ya, adalah keraguan-keraguan dari perawi. Namun dan yang lebih tepat adalah yang kedua. Bahasanya beliau menjadikan atabah fustotnya Nabi sebagai bantal. Artinya ini Nabi dalam kondisi safar. Ya. Maka kemudian dia bisa melihat sholatnya Nabi di dalam tenda. Dan ini satu hal yang tidak mungkin dilakukan ketika Nabi di rumah. Fasolah lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat yang ringan, kemudian sholat dua rakaat yang panjang, kemudian dua rakaat panjang, kemudian dua rakaat panjang, ini panjang tiga kali berarti enam. Thumma sholat rakaat ini, kemudian sholat dua rakaat lagi delapan. Wahuma dan dua rakaat ini agak pendek dibandingkan sebelum sebelumnya. Kemudian beliau sholat dua rakaat sepuluh dan ini lebih pendek daripada sebelumnya. Thumma kemudian beliau sholat rakaat ini dua berarti dua belas dua rakaat dan itu lebih pendek daripada sebelumnya. Thumma salat ini kemudian salat dua rakaat yang itu lebih pendek, thumma autara kemudian beliau berwitir. Fadalika itulah tiga 13 rakaat yang Nabi lakukan. Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Di penjelasannya la armuqanna salatan nabi. Aku akan mengawasi eh, mengintai salatnya Nabi. Maka di sini kita jumpai semangat sahabat untuk mengetahui contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail. Fustat artinya khaimah, tenda. Maka ini menunjukkan bahasanya pengintaian yang dilakukan oleh sahabat terhadap salatnya Nabi lam yakun fil hadar. Ini tidak dilakukan ketika Nabi mukim di Madinah. Namun ini terjadi ketika safar. Dan Nabi tidak disertai satupun istrinya. Wa ila kalau itu di rumah dan di dalam itu ada istri Nabi tentu tidak bisa ngintai dan tentu Zaid radhiyallahu taala anhu tidak akan melakukan hal itu. Ya, kemudian Nabi sholat dua rakaat yang ringan. Dua rakaat ini itulah yang disebutkan di hadis Abu Hurairah. Maka kalau di hadis Abu Hurairah sebelumnya itu berupa perintah, kalau di hadis ini ya hadis apa? Zaid ibn Khalid al-Juhani berupa perbuatan Nabi. Kemudian Nabi sholat dua rakaat yang panjang, dua yang panjang, yang panjang. Oh, maka ini maksud eh, penjelasan untuk dua rakaat tersebut. Dua rakaat yang panjang, yang panjang, yang panjang. Beliau ulang-ulang sampai tiga kali. Mubayyinnya untuk menjelaskan panjangnya dua rakaat itu. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan solat malamnya, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wahatani rokatani dan dua rokaat yang pertama ini adalah atwalu mayakunu minhu adalah rokaat yang paling panjang yang Nabi lakukan di solat malam. Kemudian dua rokaat yang lebih pendek, kemudian dua rokaat yang lebih pendek di enam, semua rokaat ini kemudian dua rokaat yang lebih pendek delapan Thumma rukataini Kemudian dua rukat yang lebih pendek sepuluh Thumma autara Setelah sepuluh Autara Kemudian beliau berwitir Fadhalika Maka itulah tiga belas rukat Maka Ini menunjukkan bahasanya panjangnya salat Nabi Itu Yabda'u Ya, kemudian eh, itu mulai yakilu berkurang wayangkus dan berkurang di dua rakaat berikutnya dan di dua rakaat berikutnya. Maka Zaid Ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahasanya Nabi salat malam sebanyak 13 rakaat. Dimulai dengan dua rakaat yang ringan. Ya. Dan telah lewat hadis yang semisal dari Ibnu Abbas. Eh, bagaimanakah kompromi antara hadis ini 13 rakaat yang ini riwayat Zaid ibn Khalid al-Juhani tambah ditambah Ibn Abbas dengan perkataan Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11. Maka riwayat Aisyah 11, riwayat Ibn Abbas dan Zaid ibn Khalid al-Juhani 13. Maka ada yang mengkompromikan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Hafizullah taala di sini bahasanya 11 rakaat itu tanpa menghitung ya, tanpa menghitung dua rakaat yang ringan. Kalau dua rakaat yang ringan dihitung jadinya 13. Ya tentang dua rakaat yang ringan di hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani di Mawahib uh, ala dunia disampaikan wa inna ma khaffafa fihima Nabi kerjakan itu dengan ringan atau cepat karena keduanya adalah setelah malas sebagai dampak dari tidur. Kemudian uh, hadis selanjutnya dari Abi Salamah ibn Abdurrahman. jadi dia mengkabarkan kalau beliau bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha, bagaimanakah salatnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan? Pertanyaannya di bulan Ramadan, jawabannya Ramadan dan di luar Ramadan. Artinya jawabannya lebih dari apa yang ditanyakan jawabannya lebih dari apa yang ditanyakan. Maka terkadang ketika orang itu bertanya maka jawabannya kita berikan jawaban yang lebih panjang daripada yang dia minta karena dirasa itulah yang e, atau untuk memberi faedah. Maka Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi dalam bulan Ramadan tidak pula di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusali arba'an Nabi sholat empat rakaat Janganlah kau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya Kemudian sholat empat rakaat Jangan kau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya Kemudian Nabi sholat tiga rakaat Aisyah mengatakan Wahai Rasulullah apakah engkau tidur sebelum berwitir Ya, maka Nabi mengatakan Wahai Aisyah sesungguhnya dua mataku itu tidur namun hatiku tidak tidur Hadis ini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi di jami'nya. Ya, penjelasannya e, tidak lebih dari 11 rakaat. Maka di sini Bunda Aisyah tidak menghitung dua rakaat ringan yang Nabi lakukan yang Nabi pakai untuk membuka qiyamul lailnya. Ya. Li'anna hafaz salat karena beliau e, eh, Ibnu Aisyah merinci dengan mengatakan Nabi sholat 4 rakaat dan seterusnya. Oleh karena itu sebelas rakaat ini layu yu'ari tidaklah bertentangan dengan riat yang lewat bahasanya Nabi sholat 13 rakaat. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat yang kau tanyakan panjangnya. Yeah. Kemudian Empat rakaat berikutnya jangan kau tanyakan, tanyakan bagus dan panjangnya. Namun empat rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada empat rakaat yang pertama. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Di mana beliau mengatakan wahuma dan keduanya adalah tunallata ini qablahuma. Itu lebih pendek daripada sebelumnya. Kemudian mataku tidur namun hatiku tidak tidur. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meskipun namat meskipun tidur dua matanya namun hati beliau mustayqidhun tetap dalam kondisi terjaga. Dan empat rakaat yang dimaksudkan dengan empat rakaat di sini yang tepat bukan empat rakaat sekaligus namun dua rakaat salam dan dua rakaat salam dan dua rakaat salam dua rakaat salam itu bisa disebut empat rakaat dan ada dalilnya dari mana apa dalil dua rakaat salam dua rakaat salam itu disebut empat rakaat dalilnya hadis ketika Nabi jumpai setelah beliau selesai sholat subuh ada satu sahabat yang sholat dua rakaat Ya, Nabi jumpai dia sholat subuh bersama Nabi. Setelah Nabi selesai salam, dia berdiri tambah dua rakaat. Maka sahabat tersebut Nabi datangi. Kemudian Nabi mengatakan, eh, atau soli as arba'in. Hmm, apakah engkau sholat subuh empat rakaat? Padahal Nabi tahu hmm, dua rakaat yang kedua itu setelah salam. Padahal dua rakaat yang kedua yang dilakukan oleh sahabat ini setelah salam dari sholat subuh jamaah bersama Nabi. Namun Nabi katakan atusalli subha arba'an apakah engkau sholat subuh empat rakaat? Ya, maka hadis ini teguran Nabi ini dalil bahasanya dua rakaat kemudian Eh, langsung di setelah salam dan langsung dilanjut dengan dua rakaat itu boleh disebut empat rakaat. Nah, itu boleh disebut dengan sebutan empat rakaat. Meskipun nanti sahabat tadi mengatakan yang ditegur apakah engkau salat subuh empat rakaat dia mengatakan bahasanya dua rakaat yang dia kerjakan setelah selesai sholat subuh itu kodok untuk kopliyah subuh yang tadi belum sempat beliau kerjakan dan mendengar jawaban itu Nabi mendiamkannya. Ya, maka dua rakaat salam kemudian dua rakaat salam dengan jeda yang sedikit itu bisa dan boleh disebut dengan sebutan empat rakaat. Ada juga yang menjelaskan bahwa di sini di Mauhib ya, Yusali arba'an maksudnya adalah salam setiap dua, dua rakaat. Kenapa dimaknai demikian? Supaya selaras dengan hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Namun di e, dua rakaat e, dua kali itu disebut empat litakaru bihima karena mirip. Alasannya karena mirip. Tulan wa husna. Panjangnya dan bagusnya bukan karena dia satu takbiratul ihram dan satu salam. Ini di sini dijelaskan demikian. Dan penjelasan yang lebih bagus yang uh, tadi saya sampaikan karena dua rakaat dan selesai salam kemudian lanjut dengan dua rakaat itu bisa disebut empat. Ini ya, berdasarkan hadis teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang habis selesai sholat subuh langsung sholat dua rakaat meskipun setelah Nabi tahu e, sebabnya Nabi mengizinkannya dan Nabi tidak menyalahkannya. Kemudian setelah empat rakaat, kemudian janganlah kota, e, kemudian setelah itu empat rakaat Kemudian summa yusalli salasan. Kemudian Nabi salat tiga rakaat. Di sini untuk yang tiga rakaat Aisyah tidak mengatakan jangan kan panjangnya dan bagusnya. Yang disebut dengan eh, jangan kau tanyakan panjangnya dan bagusnya cuma empat dan empat empat pertama dan empat yang kedua untuk yang tiga tidak dikatakan jangan kau tanyakan bagusnya dan uh, bagusnya dan panjangnya Nah ini isyaratun ila annahu khafafaha. Maka ini isyarat dari Bunda Aisyah bahasanya tiga rokaat itu tiga rokaat yang ringan. Tiga rokaat yang cepat yang tidak terlalu lama. Dan terakhir hadis tiga rokaat ini menunjukkan kalau tiga rokaat tersebut dengan bisalamin wahid dengan satu ucapan salam. Ya dan Ya, witir tiga rakaat itu satu salam itu boleh bahkan wajib menurut Imam Abu Hanifah. Ya, akan tetapi seandainya witir tiga rakaat itu dengan dua salam itulah yang afdal ingdana masyar syafi'iyah. Itu yang lebih afdal menurut syafi'iyah. Kalau Abu Hanifah wajib. Ya, kalau syafi'iyah boleh. Ya, boleh tiga rakaat sekaligus. Namun afdal dipecah jadi dua dan satu. Wa muta'ayyanun indal malikiyah dan sebuah keniscayaan menurut malikiyah. Kalau malikiyah wajib dipecah. Ya, kalau malikiyah wajib dipecah. Witir tiga rakaat itu wajib dua satu. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah wajib satu salam. Dan kalau Syafi'iyah di ya, afdal dipecah dua satu namun kalau saja tiga rakaat satu salam juga tidak mengapa boleh dan yang tepat adalah pendapat syafi'iyah dalam masalah ini biasanya witir tiga rakaat itu bisa dilakukan dengan dua dua satu dan bisa tiga sekaligus Ya demikian kita lanjutkan batal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam buku dalam Syambil Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawah At-Tirmidzi rahimullahu rahmatan wasi'ah. Hadis selanjutnya hadis yang ke-271 dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiallahu anha sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yusalli al laili salat di waktu malam <clears throat> Salat di waktu malam sebanyak 11 rakaat dan beliau berwitir dengan satu rakaat. Maka jika beliau telah selesai dengan satu rakaat witirnya, beliau berbaring dengan miring ke kanan. Hadis ini juga diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain semakna dari Malik dari Ibn Syihab nahwahu dengan redaksi yang semisal. Maka hadis ini dibawakan oleh At-Tirmidzi dari tiga jalur. Kenapa tiga jalur? Karena tadi di hadis yang kedua ada hak tahwil, berarti ada dua sanad. Semuanya dari Imam Malik dari dari Ibnu Syihab dari Urwah Ibn Zubair dari Aisyah yang isi, isinya semakna dengan hadis yang lewat bahasanya Nabi salat malam sebanyak 11 rakaat dan sebagian ulama memberikan latifah penjelasan yang unik yaitu jumlah rakaat sholatnya Nabi di waktu malam itu sama dengan jumlah rakaat sholat fardu di siang hari yaitu sama dengan total duhur asar dan maghrib Hada demikian wakat awan Bukhari dan diatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan bahasanya salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Maka jika salah satu kalian khawatir tibanya waktu subuh, maka adalah dia salat satu rakaat sebagai witir untuk salat yang telah dia lakukan. Wahada dan hadis ini bersifat mutlak tidak membatasi maksimal sholat malam maka ini menunjukkan bahasanya sholat malam tidak diikat dengan bilangan tertentu tidak ada angka maksimal ya, untuk sholat malam meskipun ya, bilangan yang Nabi rutinkan itulah yang lebih baik dan lebih sempurna lakin akan tapi itu tidaklah menunjukkan terlarangnya lebih dari itu yaitu lebih dari 11 atau lebih dari 13. Kemudian jika Nabi telah selesai dari sholatnya, sholat witirnya, maka beliau tidur miring ke kanan. Artinya jika Nabi telah selesai dari sholat witir yang satu rakaat, Nabi tidur dengan miring ke kanan. Tentang red ini dikomentar oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Adapun red Muslim dari jalur Malik, dari Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah bahasanya Nabi itu berbaring setelah witir maka riat ini diselisihi oleh murid-murid Az-Zuhri yang lain catatan kaki yaitu semisal Syu' Shu'aib dari Zuhri yang juga diatkan oleh Bukhari dari Urwah semua mereka selain Ibnu Syihab ya, eh, apa selain Imam Malik semua mereka menyebutkan bahwasanya berbaring itu setelah qobliyah subuh. Maka yang e, eh, bahasanya lebih berbaring setelah qobliyah subuh itulah al-mahfuz, itulah yang sahih. Itulah yang sahih. Ya, maka riwayat yang riwayat ini riwayat ini yang mengatakan e, tidur miring ke kanannya itu setelah witir itu riwayat yang Ya, yang sad kebalikan dari mahfuz la yunisim man dan tidaklah tepat orang yang berujah dengan riwayat ini untuk mengatakan tarki ya, tidak adanya anjuran untuk berbaring setelah selesai qobliyah subuh. Kenapa? Karena riwayat yang dia pakai adalah sad dalam hal ini tadi Zuhri punya banyak murid e, hanya Malik saja Imam Malik yang mengatakan itu berbaringnya setelah witir. Yang lainnya murid Zuhri yang lainnya mengatakan bahasa yang disampaikan oleh Az-Zuhri riwayatnya Az-Zuhri gurunya bahwasanya tidur berbaring itu setelah qobliyah subuh. Kemudian dari Al-Aswad dari Aisyah, Aisyah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam sebanyak 9 rakaat. Kemudian hadis yang ke-274 dari Sufyan Thawri dari Al-A'mas dengan redaksi yang semisal hadis sebelumnya. Maka penjelasannya Nabi sholat malam sebanyak 9 rakaat ini tidaklah bertentangan dengan riwayat-riwayat sebelumnya dan riwayat-riwayat yang lain Bahasanya Nabi sholat malam sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, dan cara komprominya adalah karena perbedaannya keadaan. Kadang Nabi demikian dan kadang demikian. Kemudian dari Abu Hamzah seorang Ansar dari seorang Bani Abbas. Ini eh, tidak disebutkan namanya berarti mastur dari Hudzaifah ibn al-Yaman atau atau mubaham tidak sebutkan namanya mubaham kata Hudzaifah bin Yaman bahasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam qal Hudzaifah mengatakan falamma takhala fi salati maka tatkala Nabi masuk dalam salat, beliau mengucapkan doa istiftah dengan kalimat Allahu Akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azumah. Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi rukuk ya, dan rukuknya semisal berdirinya. Dalam rukuknya Nabi mengucapkan Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim dan beliau mengangkat kepalanya dan dan berdiri dan berdirinya nahwan semisal rukuknya. Dan beliau dan beliau ucapkan saat posisi berdiri yaitu berdiri tidak li rabbil hamdu li rabbil hamdu. Kemudian beliau bersujud dan sujudnya ya, seperti itidalnya ketika sujud Nabi mengucapkan subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan duduk beliau di antara dua sujud semisal sujudnya dan saat duduk di antara dua sujud Nabi mengucapkan rabbil firli rabbil firli Ya, kemudian demikian tadi rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, hatta qara Al-Baqarah di rakaat pertama kemudian baca surat Ali Imran di rakaat kedua ya, dan An-Nisa dan Al-Maidah atau Al-An'am ya, uh, syubah yang ragu-ragu apakah di rakaat berikutnya baca Al-Maidah ataukah Al-An'am Abu Isa itu At-Tirmidzi mengatakan Abu Hamzah namanya Talha bin Yazid sedangkan Abu Jamrah Ad-Dubai namanya Nasr ibn Imran catatan kaki Hadis ini juga dilihatkan oleh Abu Dawud. Di sanatnya ada orang yang tidak disebutkan namanya. Itu seorang dari Bani Abbas. Dan dalam riwayat atau yalisi untuk hadis ini ada penegasan bahasanya orang itu namanya Silah bin Zufar dan dia siqah maka kesimpulannya sanatnya sahih. Ya. Maka di sini kita jumpai bacaan ya, iftitah, bacaan Eh, ruku, bacaan itidan, bacaan sujud, demikian juga bacaan duduk di antara dua sujud. Ya, maka ketika iftitah atau istiftah Nabi mengucapkan Allah Akbar dzul malakut wal jabarut wal kibira wal azamah. Maka ini semua adalah sifat-sifat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pemilik kerajaan, pemilik kebesaran, kebesaran dan keagungan. Malaku diambil kata-kata al muluk artinya kerajaan. Jabarut artinya diambil kata-kata jabar artinya memaksa. Ya artinya kehendak Allah lah yang menang. Jadi ya, semua orang berkehendak A, Allah berkehendak B, maka kehendak Allah lah yang menang. Maka Allah adalah Al-Malik Al-Jabbar. Ya. Kemudian beliau membaca Al-Baqarah secara utuh kemudian ruko dan rukuknya seperti berdirinya hadza tulu ruku'ihi maka ini menunjukkan lamanya rukuknya Nabi SAW alaihi wasallam saat rukuk beliau mengulang-ulang kalimat Subhanallah azim berulang-ulang sampai rukuknya mirip-mirip lamanya membaca al-baqarah takziman dalam rangka mengakukan Allah jalla jalaluhu karena memang rukuk itu tempat untuk mengagungkan Allah maka Nabi panjangkan rukuknya sampai-sampai kurang lebih seperti berdirinya. Kemudian berdiri bangkai eh, i'tidal. Artinya ay yakni anal i'tidal, i'tidal setelah rukuk yaqifu fihi. Maka Nabi berdiri padanya tawilan yang lama. Nahwan minar rukuk kurang lebih seperti rukuk. Ya, maka ini sanggahan untuk sebagian ulama yang berpendapat eh, bahwasanya iktidal itu adalah eh, rukun salat yang singkat. Ya, rukun salat yang pendek. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam lama tidaknya. Sudah beliau mengucapkan Rabbil hamdu dan seterusnya. Dan ketika sujud subhanallah rabbil a'la Nabi ulang-ulang hal itu dalam sujudnya hadat tawil sepanjang itu. Kemudian Syubha alladhi syakka fil ma'idah wal an'am syakka ayu suratain ragu manakah dari dua surat yang disebutkan dalam hadis. Kemudian tentang perkataan Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Hamzah dan Abu Jamrah atabihan e, beliau bawakan hal ini untuk memberitahukan adanya perbedaan antara Abu, Abu Hamzah dengan Abu Jamrah karena tulisannya mirip-mirip. Seandainya titiknya dibuang, ya Abu Hamzah sama Abu Jamrah itu tidak ada bedanya. Kemudian dari Abu Mutawa, dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ya koma bi ayat minal Quran membaca satu ayat saja dari Al-Quran lailatan semalaman. Fihi isi hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan menggunakan satu ayat dari Al-Quran selama satu malam. Terdapat dalam musnad Imam Ahmad dari Abu Dhar radhiallahu anhu sehingga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sholat lailatan pernah sholat semalam fakoroa dan Nabi hanya membaca satu ayat sampai pagi tiba. Ya kaubiha beliau dengannya dan sujud dengannya yaitu ayat intu atibahum fa ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka maka mereka semua adalah hamba-hambamu ya Allah Wa in lahum jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi zat yang maha bijaksana. Wa ya dulu maka di sini dalil disyariatkannya dan dibenarkannya mengulang-ulang satu ayat atau satu surat dalam satu rakaat yang sama atau dalam satu malam yang sama. Ibnul Qayyim rahimahullah taala di Miftah dari Sa'adah mengatakan seandainya manusia mengetahui isi bacaan Al-Quran yang dibaca ditadabur dengan merenungkannya maka bisa disampaikan akan sibuk dengan baca Al-Quran dan meninggalkan yang lain maka jika suatu membaca Al-Quran dengan tafakur memikirkan isinya hatta marabi ayatin sampai dia melewati satu ayat yang dia membutuhkan ayat tersebut untuk menyembuhkan hatinya maka boleh baginya dia ulang-ulang karena ayat tersebut terasa menyentuh hatinya, cocok untuk mengobati hatinya, maka dia boleh ulang-ulang sampai 100 kali bahkan meskipun sampai semalaman. Karena membaca satu ayat dengan memikirkan isinya dan memahami kandungannya lebih baik daripada membaca Al-Quran khutmah. Khutmah berarti satu kali kata dari depan sampai akhir tanpa tadabur dan tanpa tafahum berupaya mencari memahami maksudnya dan itu lebih manfaat untuk hati dan lebih mendorong untuk terwujudnya iman dan merasakan manisnya Al-Quran dan inilah tradisi salaf salah satu mereka mengulang-ulang satu ayat sampai subuh tiba kemudian dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan aku salat satu malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul terus menerus berdiri sampai aku berpikiran untuk melakukan hal yang jelek ada yang tanya, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau niatkan? Aku pikiran untuk duduk saja dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang ke-278 terdapat redaksi yang semisal. Visi hadis ini menjelaskan lamanya Salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam Semisal hadis yang lewat Hadis Zaid ibn Khalid Hadis Aisyah dan Hudhaifah Kemudian di antara kandungan hadis ini bahasanya menyelisihi imam itu terhitung perbuatan yang jelek. Oleh karena itu maka Ibnu Mas'ud mengatakan aku berkeinginan berpikiran untuk melakukan hal yang jelek itu menyelisihi imam dengan tidak mengikuti imam bahkan meninggalkan imam. Dari Abi Salamah dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu salat sambil duduk beliau membaca Al-Fatihah dan surat sambil duduk, maka jika tersisa dari bacaan Al-Quran beliau sekadar kurang lebih 30 atau 40 ayat Nabi berdiri lantas beliau lanjutkan membaca sambil berdiri dan rukuk dan sujud dan beliau lakukan di rakaat kedua semisal itu di sini juga dihadkan oleh Bukhari dan Muslim fihi isi hadis ini mesin Nabi Shallallahu alaihi wasallam Seringkali sholat sambil duduk karena capek, sakit, atau karena faktor usia lanjut atau semacam itu. Maka Nabi membaca eh, Al-Fatihah dan sholat sambil duduk. Apa yang beliau baca saat berdiri beliau sampai ketika tersisa dari rakaat tersebut seukur 30 atau 40 ayat, Nabi berdiri dan sempurnakan bacaan Al-Qur'annya sambil berdiri dan rukuk dan sujud. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tidak wajibnya berdiri dalam salat sunnah. Ini tidak wajibnya berdiri dalam salat sunnah. Maka berdiri dalam salat wajib hukumnya wajib dan berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah. Seandainya orang itu duduk karena capek atau karena ya, yang lain atau karena malas dia ingin Sholat sunnah sambil duduk itu tidak mengapa. Dan dari Abdullah bin Syakik aku bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholat tatawu atau sunnahnya. Maka Ibunda Aisyah mengatakan maka beliau pernah sholat dalam satu malam yang panjang sambil berdiri dan pernah juga sholat malam dalam satu malam yang panjang sambil duduk. Dan jika Nabi ber, e, membaca sambil berdiri, rokaat dan sujudnya dalam kondisi berdiri. Jika beliau membaca dalam sholatnya sambil duduk, rokok dan sujudnya beliau lakukan sambil duduk. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Maka jawaban Ibunda Aisyah dalam riwayat ini berbeda dengan riwayat sebelumnya. Kalau riwayat sebelumnya berdiri e, duduk separuh, dan lanjut berdiri. Kalau ini, kalau sudah posisi duduk, nanti semuanya dalam posisi duduk. Maka Ibnu Hajar mengatakan di kitabnya Fathul Bari, Muslim meriatkan dari jalur Abdullah bin Sakir dari Aisyah tentang tata cara sholat sunnahnya Nabi. Bahasanya jika Nabi membaca Al-Quran itu Al-Fatihah dan surat sambil berdiri, rukuk sujudnya sambil berdiri. Jika beliau membaca sambil duduk, maka rukuk sujudnya sambil duduk. Wahada mahmulan ala halatil al-ula. Maka ini kita maknai adalah kondisi Nabi pertama sebelum beliau semakin sempuh. Jam'an baina hadithain. Adapun hadis sebelumnya itu menceritakan tentang kondisi Nabi setelah tua maka kadang Nabi dalam keadaan duduk ya dalam keadaan duduk beliau maka beliau terkadang menggabungkan antara duduk dan berdiri untuk kiroah. Ya, namun jika uh, dan sholatnya seorang sambil duduk itu ganjarannya setengah sholat sambil berdiri. Itu jika tidak ada wudhu. Jika ada uzur karena memang tidak mampu berdiri, maka sholat sambil duduk sama persis ganjarannya dengan sholat sambil berdiri. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkecualikan dari hal itu. Yeah. Karena sholatnya Nabi sambil duduk tidaklah mengurangi, tidaklah berkurang ganjarannya dari sholatnya Nabi sambil berdiri. Dikarenakan hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiallahu anhu beliau mengatakan itu aku mendapatkan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatnya seseorang sambil duduk setengah ganjaran salat. Kal ya, maka kata Abdullah bin Amr, aku mendatangi Nabi, kujumpai Nabi salat sambil duduk. yadi ala rasihi, faqal malaka ya abdullah bin amr oh, gimana ini Ya, maka fa'ataituhu mungkin mungkin itu Nabi harusnya. Aku mendatangi Nabi mendatangi Abdullah bin Amr maka Nabi katakan aku jumpai Abdullah bin Amr salat sambil duduk. Maka aku letakkan tanganku pada kepalanya. Lantas Nabi bertanya, kenapa engkau wahai Abdullah bin Amr? Abdullah, aku katakan, aku mendapatkan hadis wahai Rasulullah, bahasanya engkau mengatakan Salatnya seseorang sambil duduk separuh ganjaran salat dan engkau salat sambil duduk Kal Nabi mengatakan ajal betul walakini lastu kaatin minkum. Namun aku tidak seperti kalian. Status untukku beda dengan kalian. Ya demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika